Mitra bisnis, pemerintah dan DPR masih menggodok RUU Tabungan Perumahan Rakyat RUU Tapera. Salah satu alotnya pembahasan soal besaran iuran dan objek sasaran iuran. Apakah pemberi kerja punya kewajiban membayar iuran atau tidak? RUU Tapera diharapkan dapat mewujudkan dana murah jangka panjang terkait pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang terjangkau. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai iuran tabungan perumahan ini? Ya, pokoknya kita pengusaha itu sudah nggak sanggup lagi banyak tambah-tambahan biaya itulah. Ya, jangan jangan di BPA itu membuat hal-hal yang tidak mungkin lagi. Akhirnya kita bersaingan dengan dua dan menambah biaya-biaya yang kita tidak mungkin lakukan kan. Jadi saya pikir itu nggak, jangan dimasukin dan yang saya pikir kita susah sekali menerima ini karena toh kita belum selesai kita bicara ke mana SJSN. Belum selesai sekarang juga kasih lagi supaya kita membayar lagi. Karena yang pakai rumah ini kan buruhnya. Soalnya mereka bercicil, kasihlah mereka cicil yang baik. Tapi pengusahanya jangan lagi diikut sertakan untuk menanggung hal-hal yang tidak mungkin lagi dia tanggung dalam persaingan internasional ini menurut saya ya. Jadi tolong itu diperhatikan juga dan kita, saya pengusaha tentu saya diajak bicara dengan menteri uh, daripada ini daripada menteri perumahan rakyat kita mengenai soal uh, partisipasi pengusaha dan saya memang menolak kalau kita mesti tambahan lagi biaya yang kita harus potong dari gaji buruh untuk kepentingan perumahan lagi sebab sekarang ini aja mengenai kesehatan kita masih sedang masih pusing belum jelas ini sampai sekarang eh, mau mau dilaksanakan bulan depan tapi kita sampai sekarang masih confusing juga peraturan-peraturan pelaksananya gimana ya dan juga besok ini kita masih belum sepakat mengenai masalah social security yang lain ya mengenai uang pensiun, uang sakit, uang uang daripada Ah, kecelakaan macam-macam itu ya. Jadi jangan tambah-tambah lagi biaya yang tidak perlu lah. Bikin peraturan undang-undang itu harus dilihat situasi nasional dan internasional kita. Jangan bikin undang-undang supaya nggak usah tanggung jawab lagi. Karena itu pemerintah sama DPR harus tahu akhirnya tanggung jawab siapa ini semua. Nggak bisa bikin undang-undang sama maunya mereka karena kepentingan politik dan nggak melihat kepentingan kita bersaingan di luar itu kayak apa. Akhirnya setelah bikin undang-undang semua cuci tangan. Nggak mau tanggung jawab. Ini yang menurut saya hal-hal yang tidak bisa lagi kita terima masalah-masalah begini menurut saya. Tetapi kalau tidak dipaksakan atau diwajibkan sebenarnya lebih baik ya Pak? Iya, nggak usah diwajibkan diwajibkan dan tergantung rabu, buruhnya oh, lah yang mesti bisa melakukan itu mendapat cicilan semurah mungkin sehingga mereka bisa membayar cicilan itu sendiri. Jangan dibebankan kepada perusahaan-perusahaan lagi. Sudah nggak kuat lagi kita bersaingan sekarang ini karena pembebanan yang terlalu banyak dikasih kepada perusahaan itu sekaligus dan bersamaan jatuhnya. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga oleh politician kita sekarang ini. Bikin undang-undang gampang, tapi melaksanakan nanti itu dia tanggung jawab juga dong. Jangan bikin aja mau sudah itu lupa tanggung jawabnya hanya untuk mencari popularitas popularitas sesaat sudah nggak waktunya lagi menurut saya. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.